Padang bulan padangi koyorino Itu lagunya wali Dan baik-baik setelah itu Yang menyusun Habib Lutfi bin Yahya kita bawakan di mana tempat acara di situ padang bulan maksudnya bulan ini Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah uswah, contoh yang terang, tidak ada contoh lain kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padangnya kaya seperti siang. Tidak ada yang menutupi kegelapan apapun tidak berani menutupi ke, ke apa namanya kecerahan Nabi Muhammad. Keterangan Nabi Muhammad. Rasul adalah manusia yang luar biasa. Muhammad adalah manusia yang selalu menunjukkan kebenaran. Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah. Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah tempat kita untuk meniru apa yang menjadi tingkah laku Rasulullah, ucapan Rasulullah, semua wajib kita tiru. Semua kebaikan di muka bumi ini sumbernya dari Nabi Muhammad. Kata mungkin begini, kalau ada satu orang berbuat sedekah, dia merasa bahwa saya telah berbuat sedekah yang banyak dan baik, dia masih kalah dengan Nabi Muhammad. Dan sedekah itu yang mengajurkan, yang memberi contoh adalah Nabi Muhammad. Jadi subhanallah semua kebaikan adalah sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wahai hadirin dan hadirat ikuti apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Nabi Muhammad pasti kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjanjikan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah engkau akan dicintai oleh Allah. Kadar kecintaan Allah tergantung kadar kecintaan Anda terhadap Nabi Muhammad. Dados pinten cinta jenengan kali kanjeng Nabi, di situ ukuran cinta Allah terhadap jenengan. Kalau cinta kepada Nabi cuma 10%, begitu pula cinta Allah kepada Anda 10%. Itu kuncinya. Jadi Masya Allah, Nabi Muhammad mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Padang bulan padangi kaya rino. Rembulane sing awe-awe. Nabi Muhammad selalu mengajak kita. Awe-awe itu memanggil. Ayo diajak mari. Dikatakan oleh anu syair tadi rembulane sing awe-awe ayo lanjutnya apa tadi? Ngilingake ojo turu sore. Orang yang tidur sore itu biasanya orang yang males. Orang tidur sore itu males. Orang tidur sore itu biasanya orang yang loyo. Tidak ada kekuatan, tidak ada anu. Maksudnya awe-awe ngilingake ojo turu sore. Ya, kenapa orang-orang yang tidur sore ini orang-orang yang lupa dengan aturan-aturan Allah? Maksudnya itu begitu. Orang-orang yang menggampangkan perintah-perintah Allah dan menggampangkan pula larangan-larangan Allah. Ayo apa awewe kini tak kandani oh. Kini tak ceritani Kanggo seko mengkusuri Maksudnya diajak ayo kumpul semuanya di tempat ini Kata Rasulullah Istilahnya itu kumpul bersama ahli sunnah wal jamaah Saya akan memberi petuah-petuah kepada kalian Akan memberi nasihat kepada kalian Untuk sangu nanti seko mengkusuri itu apa? Setelah mati Sangu untuk setelah mati satu di antaranya sangunya mati. Lamun wong tua keliru mimbine alamat bakal ketemburinya. Banyak sekarang orang-orang tua yang mulai getun, mulai mereka ini merasa kecewa dengan apa dengan anak-anak yang ada di rumah tangganya. Anak-anak sekarang sudah sulit dididik, anak-anak sekarang sulit diajak sholat, Anak-anak sekarang sulit diajak untuk berbuat kebaikan. Anak-anak lebih suka meniru peradaban-peradaban setan daripada meniru cara-cara Islam. Dikarenakan apa? Keliru mimpine wong tua. Keliru mimpin bagaimana? Anak-anak dimasukkan ke tempat-tempat sekolah-sekolah yang tidak mendidik agama. Anak-anak dididikkan kepada orang-orang yang tidak kenal agama. Anak-anak cuma dididik untuk umum, ilmu-ilmu yang umum, ilmu yang sementara. Tetapi lupa dengan didikan ilmu-ilmu bekal akhirat nanti. Makanya banyak tersulung mereka bu, dan gula anak-anak zaman sekarang nek kon tahlilan niku bingung. Tahlil niku nopo to, <laughs> Ya. Tahlil ini do asin. Bagian lurus yang ning bathukmu. Kok tahlil nopo? Lah gara-gara apa orang tuanya lupa kepada anak tadi. Kalau memang dia masuk di sekolah-sekolah negeri, jangan lupa sorenya itu titipkan ke TPA-TPA atau ke pondok-pondok pesantren. Datangkan guru-guru yang mengajar ngaji, Senajan jenengan nyambut puluh 24 jam kata Bapak Wali Kota tadi, tiga shift. Jangan khawatir, Datangkan guru-guru ngaji ke rumah Anda untuk mendidik anak-anak Anda. Supaya menjadi anak-anak dan guru ngajinya pun dikasih. Sing menjadi sing paling bengi. <laughs> Diri ngajar jam loro bengi mulai yang ngendek. nyolong sido. <laughs> Dan eh, subhanallah. Gak usah dikasih maghrib sampai isak itu cukup bisa. Ngaji. Dididik mereka. Supaya tahu apa tuh tahlilan ini. Bagaimana mendoakan orang tuanya yang telah meninggal? Bagaimana caranya kita berzikir? Bagaimana caranya kita ngaji? Bagaimana mengamalkan Al-Quran ini? Orang tua jangan keliru berdidik. Kenapa kita lebih mementingkan guru-guru umum matematika? Guru matematika, guru bahasa Inggris. Itu gajinya sama guru ngaji. Lelah, Baina sama sumur sak. Mungkin. Sumur bursak, lebih bursisan. Orang metu unit. Totok. Mesake guru-guru ngaji yang di sepeda ngontel, sepedane gembos terus. Engko tekan rumah muridnya surung tekak, surung ngadu, urung apa, si layon, tulanan layangan, ini. guru ngendani, ayo dong nak, tindang ngaji nak. Guru kaya ngene iki subhanallah, ini karo 5000. satu bulan lima ribu lima jam mengajar dalam satu hari lima ribu ngono harap jadi pinter anak isu ya guru ini ngajar ke alif alif fathah ayo le <laughs> alif kasrah i alif a i u mulai campur sabda pemohon alif ya orang pinter pinter lah guru ngaji itu Setiap belum datang sudah didaftar, Pak ngaji, Anda tidak punya sepeda motor, tidak punya. Oh sini, beli yang baru. Oh semangat, iya. Yeah. Itu sampai ke rumah gitu, mana murid-murid? Mesti main layangan, parani layangannya sore. Ayo, ngaji. Wah, rasa tegas. Wong oh, lima ratus ribu. Lima ratus ribu sama lima ribu ya kurang tegas lima ribu ya alifan. Ha? <laughs> Terus ini yang ngantuk. Terus orang melaku belas. Jadi ya Oh dulu matematika, ngapunten, bukan matematika itu jelek, itu juga salah satu ilmu dari Allah. Bahasa Inggris, matematika, itu semua minallah karena wajib kita untuk belajar. Tapi super wajib ilmu agama saya. Gitu loh maksudnya. Kalau jika guru matematika bahasa Inggris yang aku dasi. <laughs> Ladies and gentlemen. I want to teach your daughter malah apa. Belajar sini aku belajar sini sebab kumpul Hafiz Modar nih. Alhamdulillah. Dan Malaysia ini bahasanya Inggris dan Melayu. Subhanallah bijak bahasa Melayu orang mudeng, jak bahasa Inggris soyo meneh. Itu <laughs> orang mudengnya. Tapi Jadi ya sekoten kula nenten ya, Malaysia bindu bidu <laughs> Saya mengelilingi saya kalau di Malaysia ya ketawa dua kali sebab saya tidak paham bahasa Inggris, tidak paham bahasa Melayu. Jadi kalau mereka ketawa saya ketawa. Terus nanti saya pulang setelah mereka pulang tanya itu tadi berita apa dong? <laughs> Cari cerita, bidu bidu. Bahasa Inggris, kasihan matematika wah. Sebelum anu les sudah isi formulir. Sakit <laughs> ya, bahaya ini orang di formulir, bubune wis protol kabeh. Ditutup apa? Nganggo karet gelang. Masa kita ini lagi memang tradisional kata. Karet gelang ini karet butek ning kelati bekas bojone iki lho. Bukan karet lambang. <laughs> Subhanallah, tutup sama dipegang bukunya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima <laughs> kasih. Rasa Yus ngisi formulir dulu, ngisi formulir. Bayar uang muka tiga bulan. <laughs> Oh, iya. Itu anak ngisi guru belum datang anaknya di atas geden cek dolanan layangan wes digeret ini karo bapaknya ayo medun guru sebentar lagi guru bahasa Inggris datang tapi ini guru ngaji <laughs> Arab jengkle karepmu le arep adus ya karepmu <laughs> ya karepmu gara-gara sing teko guru ngaji karetan kuwi mama Alah, alah. Hati-hati, saya gini. Bagaimana Anda harus mengimbangkan? Wala tamsa nasibata minat dunia. Jadi dunia ini juga harus dipikir, tetapi jadikan semua yang Anda dapatkan di dunia ini sebagai bekal di akhirat. Jangan keliru, ya, jangan keliru. Mimpin anak ini sing bener. Kalau kita keliru nanti anak itu akan jadi musuh-musuh kita. Coba dilihat sekarang di televisi. Setiap saat ada kejadian keributan antara pemuda ini dengan pemuda lain. Kampung ini dengan kampung lain. Demo di sana, demo di sini. Ini akibat keliru didikan orang-orang tua terhadap anak-anaknya. Ayo orang-orang tua kita, bangkit terutama ahli sunnah wal jamaah. Masukkan anak-anak itu kepada pendidikan-pendidikan adab dan pendidikan akhlak agar mereka kenal siapa orang tuanya, siapa pemimpinnya dan siapa istilahnya negeri di mana mereka berijak, dan di mana mereka lahir, di mana mereka berada. Mereka harus mempunyai kecintaan yang kuat terhadap satu dengan yang lain. Kalau tidak akan hancur negeri ini. Hati-hati yang bisa menyelamatkan insya Allah kita-kita ini. Ahli sunnah wal jamaah. Yang kemana tempat mencarikan terus kedamaian dengan solawat dengan ini. Tadi saya ketemu ibu-ibu rombongan hadroh al-istiqomah. Nah ini ibu-ibunya ada di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Wali Kota kita ini setiap ada acara-acara apa-apa terus mengundang solawat-solawat ini. Karena sholawat ini akan membawa kedamaian. Sholawat ini akan membawa kenikmatan. Jangan sampai kita keliru dalam mengatur kehidupan-kehidupan saat, kehidupan-kehidupan di dalam, di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita keliru dalam menerapkan aturan-aturan. Kalau kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan selamat. Lamun wong tua keliru mimpine alamat bakal apa ketun budine Ya, akan ketuk dia lanjutkan. Kalau sampai dia tidak tepat, dia pasti akan menyesal. Penyesalan itu tidak ada artinya. Mari kita lanjutkan lagi dengan sholawat. Pesan saya di sini, saya akan memberi satu amalan kepada seluruh yang hadir. Karena di zaman ini, terutama saya lihat di Batam ini, tadi kata Bapak Wali Kota, kerjain non-stop. Saya doakan semua, insya Allah hasil dengan hasil yang bagus. Insya Allah semua akan mendapatkan keringanan-keringanan dari semua bentuk beban dan akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala semua akan mendapatkan limpahan rezeki yang banyak halal dan barokah dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga dan hutang-hutangnya dan semoga dengan rezeki tersebut dapat mengantarkan kita menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di Madinah Al-Munawwarah bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, tetangga kita, daerah kita, kampung kita dan bermanfaat bagi seluruh umat yang ada di negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan sholawat ini insya Allah Allah akan mengangkat semua bencana dan musibah yang ada di Batam terutama dan yang ada di negeri yang kita cintai. Apapun bentuk musibah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholawat ini mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa istri, anak dan keluarga kita. Dan kedua anak yang difitan ini menjadi anak-anak yang soleh, soleh Anak-anak yang selalu dapat menjalankan ibadah dengan baik, menjauhi semua kemaksiatan dengan baik, diberi kemudahan oleh Allah dalam mencari menjalankan ilmu, mengamalkan ilmu, mencari ilmu, memahami ilmu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua keluarga kita keluarga yang disakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang penuh dengan kenikmatan di dunia wal dunia akhirah. Semoga dengan majlis ini Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad walau dalam mimpi-mimpi. Di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah ke depan kita, hidup kita ke depan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan keridhaan dan di diakhiri usia kita kelak dengan husnul khotimah.